Kita sudah bahas tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Maka sekarang kita memasuki bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullah bab minasy syirki لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه باب yang menjelaskan bahwa termasuk bagian daripada jenis-jenis kesyirikan adalah memakai al-hilqah hilqah itu adalah gelang ataupun yang semisalnya baik yang terbuat dari besi, emas ataupun perak ataupun yang lainnya. 6. Wal khait, khait itu adalah benang ya. Dengan berbagai macam jenisnya dipakai dalam rangka untuk menghilangkan musibah atau menolak musibah dipakai untuk menghilangkan musibah atau menolak musibah apa bedanya menghilangkan musibah dan menolak musibah kalau menghilangkan musibah atau mengangkat musibah yang terjadi maksudnya adalah musibah itu telah menimpa telah ada kalau dalam rangka menolaknya maksudnya adalah dalam rangka mencegahnya. Sehingga musibah itu belum datang. Nah, bab ini menjelaskan tentang bahwa termasuk bagian daripada bentuk kesyirikan penyekutuan Allah memposisikan bagi Allah tandingan dan saingan adalah memakai hilqah. Hilqah itu adalah gelang dan yang semisalnya termasuk juga e, kalung baik yang terbuat dari besi, emas, perak, tembaga ataupun yang lainnya. Kalau di negeri kita dari akar bahar ya. Nah, ataupun yang lainnya. Dipakai di badan nah, ataupun di luar badan kita. Nah, dikalungkan, digantungkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghilangkan musibah yang telah menimpa, telah ada baik dalam bentuk penyakit fisik ataupun penyakit psikis ataupun e, dalam bentuk musibah-musibah lainnya ya. Ini raf'il bala au daf'ihi yakni dalam rangka mencegah supaya tidak ditimpa musibah, supaya tidak ditimpa penyakit, supaya tidak ditimpa sihir, supaya tidak supaya supaya supaya dan seterusnya. Ini juga termasuk bagian daripada penyekutuan Allah memposisikan bagi Allah tandingan atau saingan. Kemudian wa qaulihi ta'ala kemudian al-muallif penulis menyebutkan salah satu ayat dari Al-Quran tepatnya di dalam surat Az-Zumar dalam surat Az-Zumar ayat ke-39 atau ayat ke-38 di mana Allah menyatakan qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun Setelah kita tahu tauhid maka kita tahu bahwa lawan daripada tauhid itu adalah asyirik. Kalau tauhid itu adalah da'watullah mukhlisina lahuddin atau ifradullah bil ibadah, pengkhususan Allah dalam perkara ibadah, maka syirik itu adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Peribadatan atau doa permohonan kepada selain Allah bersama Perhatikan bersama ibadah dia kepada Allah. Itu syirik. Hati-hati. Kalimat syirik itu bermakna apa? Persekutuan, menjadikan saingan. Kalau saingan berarti harus ada yang menjadi saingan. Namanya saingan harus ada yang dijadikan sebagai saingan dan harus ada yang dijadikan sebagai apa? E, pihak yang disaingi. Itu syirik. Nah, biasa berdoa kepada Allah siang dan malam berdoa memohon minta rezeki minta selamat minta kesehatan minta eh, kelapangan dada dan dan dan seterusnya dia doa pada Allah solat tahajud solat doa ya. mengangkat tangan kepada Allah tapi di salah satu waktunya, di sela-sela waktunya, di sela-sela aktivitas dia, dia juga berdoa kepada selain Allah, baik doanya melalui lisan secara langsung kepada selain Allah ataupun dalam bentuk keyakinan. Oh, saya kalau pakai benda ini oh, saya berharap selamat dari ancaman musuh. Nah, saya kalau pakai cincin ini dia berharap saya berharap kalau ada orang mau memukul saya dengan tangannya atau dengan pisaunya nggak sampai jaraknya satu kilan ada ilmu namanya ilmu sekilan katanya iya katanya orang Madura ilmu sekilan sekilan itu satu apa ini satu jengkal nah, jadi kalau dipukul nggak nyampe hanya sekilan saja. Jadi dia tenang aja sekilan. Nah, jangan khawatir gitu loh. Cuma kalau terjadi error ya nyampe juga gitu. <laughs> Lah ini namanya penyekutuan, memposisikan saingan. Dia minta kepada Allah keselamatan tapi di salah satu waktunya, di salah satu di sela-sela aktivitas dia masih menjadikan selain Allah sebagai tempat dia meminta perlindungan, baik secara lisan ya ataupun secara amalan. Nah, amalan dia menunjukkan bahwa dia memohon. Buktinya ketika ada orang biasa pakai akar bahar kalau bepergian jauh keluar kota atau keluar pulau supaya dapat rezeki, supaya tidak diganggu sihir, supaya tidak diserang oleh orang-orang daya ataupun tidak diserang oleh orang-orang ini dan itu, dia pakai akar bahar. Begitu sampai ke Tanjung Perak, akar baharnya lupa. Sudah mau nyebrang ini, naik pel nih, ya. Waduh, lupa. Balik itu. Nah, balik ambil akar baharnya. Nah, kalau enggak dia telepon. Ah, tolong kirimkan segera pakai tiki. Ah, pokoknya yang secepat mungkin. Nah, harus. Ini menunjukkan bahwa dia sudah menyerahkan tawakalnya kepada benda. Enggak merasa aman, enggak merasa tentrem, gelisah, takut, khawatir kalau akar bahar itu tidak berada di lengannya. Coba. <coughs> Padahal tawakal itu salah satu dari sekian bentuk ibadah. Yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah sebagaimana nanti akan disebutkan pada akhir ayat ini. <coughs> nah. Coba kita perhatikan Mu'alif memulai bab ini dengan ayat di dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka itu. Tolong kabarkan, tolong beritakan. Ma tad'una min dunillah tentang mereka-mereka atau apa-apa yang selama ini kalian berdoa kepadanya di samping Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala. Coba tolong beritakan kondisi mereka. Apa yang diminta oleh Rasulullah melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, "In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu dhurrihi?" Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kecelakaan ataupun musibah, malapetaka, penyakit terhadap diriku, kerugian, kegagalan terhadap diriku, apakah yang kalian ibadahi, kalian doai, kalian tawakali, kalian minta syafaat selain Allah sebagai saingan bagi Allah selama ini bisa untuk menghilangkan musibah atau menghindarkan musibah tersebut. Tolong coba beritakan kepadaku. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Kalau seandainya Allah sebaliknya menghendaki untuk memberikan rahmat kepadaku, memberikan kesehatan, keselamatan, keberuntungan dalam usahaku, dan seterusnya. Hal hunna mumsikatu rahmati? Apakah yang kalian ibadai selain Allah yang kalian jadikan sebagai saingan bagi Allah itu selama ini bisa untuk menghalangi rahmat Allah? Coba. Ini Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin iqamatul hujjah dalam rangka menegakkan hujjah kepada kaum musyrikin. Nah, kemudian qul hasbiyallah. Katakan wahai Muhammad, yani umumkan, sampaikan kepada mereka itu, hasbiyallah. Pencukupku, pelindungku, penolongku adalah Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah satu-satunya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Coba perhatikan ayat ini. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Alaihi yatawakkalu Alaihi yatawakkalu al Asal katanya adalah yatawakkalu almutawakkiluna mutawakkiluna alaih. Asal katanya kalimat alaih ini secara tertib susunan tata bahasa Arab posisinya di belakang sini. Nah, yatawakkalu almutawakkiluna alaih. Predikat, subjek, yang terkait dengan predikat. Nah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini keistimewaan bahasa Arab dimajukan ini posisinya. Taruh di depan. Alaihi yatawakkalu al menunjukkan bahwa pertama tawakal itu adalah ibadah. Bukan sekedar amalan biasa mengandung nilai ibadah. Yang kedua, fungsinya kenapa ini dimajukan? Apa sih fungsi dan faedah dibalik dimajukannya konteks kalimat yang ada di sini di posisi terdepan? Faedahnya adalah bahwa tawakal itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kalimat alaihi haknya di sini kembalinya kepada Allah alaihi yakni Allah. Sehingga sangat keliru kalau di beberapa terjemahan Al-Qur'an ya, diartikan dan kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Keliru. Mestinya ya, diperhatikan juga oleh para penerjemah tersebut makna-makna balaghah dari kalimat-kalimat seperti ini. Bagaimana makna yang semestinya dan seharusnya? Maknanya adalah hanya kepada Allah sajalah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Paham ya ikhwan? Hanya kepada Allah sajalah. Harus ada makna hanya pengkhususan, spesifikasi. Ya. Bagi Allah saja. Karena kalau diartikan kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal bisa saja juga kadang-kadang kepada selain Allah. Tetapi kalau diartikan hanya kepada Allah saja bertawakal orang-orang yang bertawakal ini fungsinya. Sehingga mestinya itu diperhatikan. Mudah-mudahan ada terjemahan khusus bagi ahli sunnah. Ini penting. Terjemahan Quran khusus yang tidak ditakwil-takwil disesuaikan dengan makna yang dimaui dan makna-makna balaghah yang dikandung oleh Al-Qur'an. Apa maksud daripada ini penting yang harus kita ketahui. Apa maksud penulis menyebutkan ayat ini pada posisi awal dari dalil-dalil dalam bab yang sedang kita kaji? Apa maunya al-muallif? Di sini al-muallif Pertama ingin menyebutkan mengingatkan kepada para pembaca khususnya dan kaum muslimin secara umum bahwasanya tidak ada yang mampu melindungi dan memberi manfaat melindungi dari bahaya dan memberi manfaat bagi diri kita manfaat dalam bentuk kesehatan, rejeki, kelapangan dan seterusnya kecuali hanya Allah. Yang kedua, bahwa kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat ini, "In aradani Allahu bidurrin hal hunna durrih Kalau sudah Allah menghendaki kepadaku adanya musibah, malapetaka, kecelakaan, kerugian, kematian, penyakit dan yang lainnya, siapa yang bisa menghalangi atau yang bisa mengangkat, menghindarkan diriku dari musibah tersebut? Coba tolong sebutkan. Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih atau kalau seandainya Allah menghendaki, coba menghendaki terhadap diriku atau bagiku adanya sebuah rahmah. Rahmah dalam bentuk rizki yang barokah, anak keturunan yang saleh, kesehatan, bebas dari penyakit, bebas dari musibah, tentram, rukun, ini rahmat. Kalau Allah sudah menghendaki ini semua, siapa yang mampu untuk mencegah? turunnya rahmat Allah kepadaku. Coba tolong beritahu siapa yang mampu. Penulis ingin mengingatkan kita dengan ayat ini tentang kebesaran Allah dan besarnya dan serta tidak terbatasnya kehendak Allah. Oleh karena itu kemudian ayat ini mengingatkan pula. Kul hasbi Allah. Sampaikan kepada mereka itu juga. Hasbi Allah pencukupku, pelindungku, penolongku hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diakhiri ayat ini dengan alaihi yatawakkalu. Hanya kepadanya lah kepada Allah satu-satunya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Nah, sehingga juga di antara faedah yang bisa diambil <coughs> dari penyebutan ayat ini diposisikannya pada awal dalil pada bab yang sedang kita kaji adalah bahwa perbuatan menggantungkan benda atau mengalungkan kalung, memakai gelang, cincin dan yang semisalnya dalam rangka untuk mencabut atau menghilangkan malapetaka musibah penyakit, kerugian yang menimpa seseorang atau dalam rangka mencegah supaya nggak datang sihir, musibah, malapetaka, penyakit, pencurian dan yang lainnya itu adalah termasuk pemalingan ibadah tawakal kepada benda, kepada selain Allah yang semestinya hanya diberikan kepada Allah saja. Ini fungsi daripada disebutkannya ayat ini. Sehingga pembahasan berikutnya dari bab ini <clears throat> sangat terkait dengan bab tawakul. Padahal nanti akan dibahas juga bab khusus tentang tawakal ini, tetapi ini sebagai bentuk isyarah, rambu-rambu bahwa perbuatan itu termasuk jenis memalingkan ibadah tawakal kepada selain Allah yang semestinya hanya diberikan kepada Allah saja. Qala al-muallif rahimahullah wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من سفر فقال ما هذا قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت أو مت وهي عليك ma aflahta abadan rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bih dari sahabat Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada sebuah gelang yang terbuat dari sufur. Sufur itu bahannya. Bisa diartikan pula kayak besi kuning gitu. Ya. Ada kan di Indonesia besi kuning ya? Nah, ada yang dimasukkan ke dalam kulit apa? Badannya ya ada yang dijadikan cincin, nah besi kuning. Nah, jadi itu bukan hanya di Indonesia saja, ada di tempat-tempat lain juga. Nah, ada di tempat-tempat lain. Fakallah. kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya ini tadi, Mahada, apa ini? Apa yang kamu pakai ini? Tanya dulu Rasulullah. Fala minal wahina. Ya Rasulullah saya pakai benda ini disebabkan karena al-wahina. Apa itu al-wahina? Yaitu jenis penyakit. Suatu jenis penyakit yang sering menimpa kaum lelaki. Katanya itu di bagian lengan sini. Entah mungkin kayak lumpuh atau bagaimana hilangnya tenaga gitu. Nah, Nah, jadi al-wahina itu nama apa? Penyakit. Minal wahina maksudnya disebabkan min di sini namanya min sababiyah. Bukan min ibtidaiyah. Bukan min tafsiriyah. Bukan min tab'idhiyah, Tetapi min di sini min sababiyah. Yakni disebabkan karena penyakit yang namanya al wahina Nah. Fakala. kemudian Rasulullah berkata kepada orang ini, "Inzi'ha fa la taziduka illa wahnan." Lepaskan benda itu dari badanmu. Sesungguhnya benda ini tidak akan menambahmu kecuali semakin adanya rasa cemas dan takut, khawatir. Nah, atau dalam riwayat lain akan menambah penyakit bagi dirimu. Orang kalau sudah hidupnya cemas, terus takut, terus khawatir, akhirnya yang terserang fisiknya. Eh, yang terserang fisiknya. Bisa levernya, bisa ginjalnya, bisa setruk bisa macam-macam karena pikiran, karena cemas, khawatir, takut. Nah, Rasulullah menyatakan lepaskan ini. Sesungguhnya sikap kamu berbuat seperti ini atau benda yang kamu pakai ini tadi tidak akan menambah kamu kecuali kepada kehancuran, kerugian, penyakit, kecemasan. Nah, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan dan ketahui sesungguhnya kalau engkau mati meninggal dunia dalam keadaan benda tersebut masih berada di badanmu, masih berada di tubuhmu, dikalungkan atau dici pakai cincin atau berada di dalam kulitnya, di dalam ototnya dan seterusnya. Sesungguhnya engkau sama sekali tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. yakni di dunia dan akhirat. Maaflah tak abadan. Maksudnya di akhirat tentunya kalau di dunia mata ziduka illa wahna, wahnan. Kalau dunia tidak akan menambah kamu benda ini kecuali penyakit. Tambah sengsara. Di akhirat maaflah ta'abadan. Kamu tidak akan tergolong orang yang berhasil di akhirat. Yakni kamu akan dilemparkan ke an-nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dengan sanad la ba'sa sanad laba sabihi ini ya sanad yang bisa diterima maksudnya. Nah. Fahimtum ya ikhwan? Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Di antaranya adalah disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar yang kedua sebelum melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar sebelum berupaya untuk mengingkari sebuah kemungkaran kalau masih ada kemungkinan benar atau salah maka dia tanya dulu, apa ini? Ada istifsar dulu. Ada upaya untuk bertanya, apa yang kamu lakukan ini dulu? Jangan-jangan perkiraan kita keliru. Nah, tanya dulu, apa ini? Rasulullah tanya, "Mahada? Apa yang kamu pakai ini?" Tanya dulu, jangan-jangan dipakai oleh dia dianggap mainan. Ya mainan aja ya Rasul. Ya, berarti bukan kemungkaran kan begitu. ya, nggak perlu diingkari. Rasulullah tanya rumah rumah ada? Apa ini? Dan orang ini pun, nah ini penting. Nggak main-main, nggak nggak kesana kemari jawabannya, polos dan jujur. Nggak jawab, ya besi, ya Rasulullah. Besi. Atau apa ini? Ayah akar bahar. Padahal tahu dia bahwa orang yang bertanya ini nggak tanya terbuat dari apa atau benda apa. Ini sudah tahu bahwa ini besi kuning. Faham dia. Cuma tanya kenapa kamu pakai ini. Gitu loh maksudnya. Nah ini sahabatnya jujur. nggak kesana kemari. nggak Langsung ya Rasul. Terus dia jawab. Minal wahina. Saya pakai ini dalam rangka untuk menghindarkan dari al-wahina. Apa itu al-wahina? Salah satu bentuk penyakit. Hmm. Ini mestinya. Bersikap mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Iya. Mencari apa? Kebenaran bukan mencari pembenaran. Bisa dibedakan antara mencari kebenaran dengan mencari pembenaran. kalau mencari kebenaran ya ingin yang benar. Kalau mencari pembenaran salah maksa-maksa cari pembenaran. Nah, dia enggak sikapnya minal wahina ya Rasul. Jawab. Faqala kemudian baru Rasul sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mengingkari kemungkaran ini dan memberi nasihat. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahanan. Di sini ada nasihat yang disertai dengan ancaman, peringatan keras. Ancaman celaka di dunia dalam bentuk la taziduka illa wahnan dan ancaman celaka di akhirat dalam bentuk maaflah ta'abadan bisa difahami sekarang bentuk pendalilannya nah Ana berharap insyaallah begitu antum selesai belajar dari kitab Tauhid sudah bisa mengajarkan kitab Tauhid dipahami betul. Nah, ada istilah jangan ngajinya itu jiping. Tahu jiping? Ngaji nguping. Cuma naruh kuping aja. Jangan harus punya target. Nah, harus punya target. Targetnya saya begitu selesai dari ini saya ingin mengajar, menyampaikan al-haq semampu yang saya bisa lakukan. Harus punya target. Nah, supaya benar-benar menjadi dai, dai nggak harus belajar di pondok pesantren khusus atau kuliah di IAIN ataupun di mana enggak. Ini kalau dikaji dan dipelajari dengan benar, antum sudah masya Allah. Kalau boleh saya memberi gelas saya kasih antum SAG. Nah, jadi diseriusin, catat yang rapi, punya buku, yang belum punya buku, cari buku, yang cuma punya buku terjemahan, cari bahasa Arabnya, ya, dikasih harokat. Nah, nah begitu. Nah, ini penting ini untuk saya sampaikan. Ahlul batin ya, ahli kebatilan sekarang terus melakukan kaderisasi. Ya. Kaderisasi yang syiahnya kirim anak-anak mereka, anak muda mereka, putra-putra mereka ke Iran, ya, ke Syria, ke Mesir. Begitu juga Al sufiya begitu juga Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah, kirim anak didik mereka ke Amerika, ke Kanada, ke Belanda. Nah. Jadi harus punya target umat ini butuh dakwah, dakwatul haq, dakwatul tauhid, dakwatul sunnah. Nah. nah, antum ya kawan, jangan sudah lima tahun mengenal sunnah, enam tahun, tujuh tahun, sampai saat ini belum bisa mengajarkan salah satu usul, rugi, rugi. Nah, ya, nah, harus bisa walaupun dua orang tetangga sebelah. Dakwah itu kan nggak harus banyak, yang penting ikhlas. Dakwah itu kan nggak harus diterima, kan begitu. Bukan hasil yang dituntut oleh Allah, yang dituntut oleh Allah berbuat. Nah, nah nggak harus duduk di meja gini kayak Ustaz Lukman, enggak. Pakai mic nggak harus. Satu orang muridnya atau dua orang kalau ikhlas luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo mulai sekarang yang belum punya buku dalam bahasa Arab, pakai buku bahasa Arab. Lihat itu mana? Terjemahan. Inilah orang-orang di kampus sana yang nggak bisa hadir di majelis taklim pakai ini. Aduh. Pakai bahasa Arab ya, akhi. Nah, ya. Ayo. Begitu. Barakallahu fikum. Jadi di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini kesayangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sayangnya Nabi, rahmatnya Nabi terhadap umatnya, bagaimana beliau menasehati, ya, dinasehati oleh Rasul. Nah, ini yang dianggap kecil oleh sebagian pihak, sebagian harokah-harokah Islamiyah katanya. Dianggap remeh ini. Wah, kalau kita masih bicara yang gini-gini bagaimana daulah Islamiyah bisa berdiri? Sudahlah kecil-kecil gini khilafiyah. Subhanallah. Rasul dengan cara seperti ini berhasil dengan izin dan pertolongan Allah membangun sebuah daulah Islamiyah al khilafatul rasyidah dengan ini nih bukan yang penting yang penting mengucapkan la ilaha illallah eh, sedikit sedikit pakai besi kuning nggak apa-apa yang penting dia sudah mau mengangkat pedang untuk berjihad enggak dinasehati oleh Rasul jangan jangan seperti ini lepas tidak dianggap ini masalah-masalah kecil yang sepele, tidak. kalau masalah yang seperti ini masih berada di umat, maka selama itu pula Allah tidak akan memberikan anugerah khilafah. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah menasehati sahabatnya. Wanifiddin Allah Dan kita menyaksikan ini pada umat kita. Apa yang terjadi pada sahabat ini tadi? Ini kita melihat banyak di negeri kita ini saudara-saudara kita muslim. Ada yang digantung, ada yang dipakai di badan, ada yang digantung. Di pintu ya, ada tapal kuda. Bekasnya kuda itu, tapalnya taruh situ. Nah, takut di warung-warung itu ada juga benang diikat di pintunya. Nah, tanya untuk apa mas? Ya supaya satenya bisa 100 tusuk pak sehari. Nah, ini sudah bentuk permohonan loh ini, sudah bentuk tawakal. Coba dinasihat pak, lepas saja pak. Oh jangan, kalau nggak ada itu sehari cuma lima tusuk satenya. Berarti dia sudah bertawakal kepada benang itu. Dan ini banyak. Pernah saya berkunjung kepada seorang sakit, sakit, keras anaknya, anak dia, seorang ibu. Ya. Begitu didatangin di rumahnya itu ada benang Di kos. Tanya untuk apa ini bu? ya ini untuk menghindarkan penyakit dan sihir untuk menolak bala subhanallah coba kalau kita diam yang seperti itu berarti kita juga meninggalkan sunnah rasul kalau kita menganggap itu perkara sepele, berarti nasihat Rasul ini perkara sepele. Bagaimana Rasul menyatakan, "Fa la taziduka illa wahnan." فإنها أو فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا jadi ucapan Rasul ini sebenarnya sepele nah, padahal ini bagian dari perkara yang bertentangan dengan la ilaha illallah sikap seperti ini sikap yang bertentangan dengan tauhid karena tauhid dan la ilaha illallah itu maknanya adalah menyerahkan segala bentuk ibadah yang zahir ataupun yang batin hanya kepada Allah. Zahir baik dilakukan oleh anggota badan kita ataupun lisan, batin yang dilakukan oleh kolbu kita. Dia nggak pernah berucap kepada benang yang diikat di warungnya atau di tokonya atau besi dan akar bahar yang dia pakai. Tidak pernah wahai akar bahar selamatkan eh, apa anak saya atau beri rezeki saya enggak secara lisan tidak dia enggak mengucapkan seperti itu tetapi secara etikad secara keyakinan ya, amalan kolbu amalan hati dia ketika ditanya coba secara rinci keluarkan apa yang ada di hati kamu coba ya sih keluarkan kamu kenapa pakai itu ya enggak supaya anu pak apa hiasan akar bahar dibuat hiasan Pakai emas ya kita belikan yang 25 gram. Kalau punya uang. Nah, emas. Oh, emas nggak boleh laki Ustaz. Ya, perak. enam Paham? Kalau itu buat hiasan. Masa benda kayak gini dibuat hiasan? Nah, musma'gul nggak bisa diterima oleh logika gitu loh. Oh enggak benar ini ya akhi, bener ini hiasan. Yakin, hiasan. Ya sudah, bainahu wa baina rabbih. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba terus dia aja. Oh ya sudah kalau memang hiasan, e, coba saya pinjem. Saya pinjem dulu. Berapa hari? Ya seminggu lah. Nah. Seminggu, seminggu itu pula mungkin dia nggak berani keluar dari rumah. Nah, ketahuan kan? Terbongkar. Nah, berarti Anda meyakini ada sesuatu di balik benda ini. Yang kalau tidak bersama Anda benda ini, Anda merasa was-was, khawatir, takut. Ini ibadah kolbu. Ya, yang batin sifatnya dan itu pun harus hanya diberikan kepada Allah saja tidak boleh kepada selain Allah Fahim tu ya قال المؤلف رحمه الله وله عن عقبة ابن عامر وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad kalimat walahu maksudnya diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis seorang sahabat yang bernama Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu marfu'an secara marfu' Apa secara marfu? Maksudnya adalah dari ucapan Rasul. Nah, dari perbuatan Rasul. Ini maksudnya marfu. Kalau perbuatan atau ucapan Sahabah, namanya mauquf. Ya, mauquf. Kalau ucapan dari tabi'in dinamakan maqtu'. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lah wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allah lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa fi riwayah juga masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak Nah, makna hadis ini hadis yang pertama, riwayat yang pertama, man ta'allaqa tamimatan fala atammallah. Hadis ini secara sanad adalah lemah. Secara sanad lemah, dhaif. Lo gimana sih kok Syekh mengeluarkan hadis dhaif? Syekh tidak kemudian cukup di sana dilanjutkan oleh beliau wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq. Beliau mengikuti atau menyandarkan dengan hadis yang berikutnya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq. Maknanya barang siapa yang mengalungkan atau menggantungkan tamimah jimat, tamimah itu adalah jimat maka dia telah berbuat syirik. Fakat asyraf dia telah berbuat syirik menyekutukan Allah. Hadis ini diucapkan oleh siapa? Nabi. Kalau ada yang menyatakan kamu ini atau kalian ini sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit syirik. Kita sampaikan, loh, ini yang mengucapkan kanjeng Nabi baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang mengucapkannya ya. Nah. Jadi dengan tegas Rasulullah menyatakan barang siapa yang menggantung sebuah jimat tamimah bahasa Arabnya tamimah maka dia telah menyekutukan Allah, berbuat syirik. Nah, ini hadis yang e, kedua, tepatnya dalil yang ketiga. Kalau ilafat yang pertama yang lemah, maknanya barang siapa yang menggantungkan jimat jamimah, fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan menyempurnakan maksudnya urusan dia. Wa man ta'allaqa wada'atan barang siapa yang mengalungkan wada'ah Wada'ah itu eh, barakallahu fikum eh, suatu jimat yang terbuat dari eh, kayak suatu bebatuan yang keluar dari laut. Nah, jenis bebatuan yang diambil dari laut. Nah, bisa dalam bentuk kayak anu itu apa? kerang-kerang itu, ya bisa juga tiara bisa nah ini wadah. nah, bang siapa yang mengalungkan hal itu oh enggak untuk hiasan kan mafhum sudah sudah ketahuan sudah difahami bersama bahwa yang mengalungkan benda ini itu biasanya ada suatu kepentingan di balik itu ada suatu bentuk permohonan yang sifatnya implisit Nah, paham ya kawan? <clears throat> Jadi yang memfonis bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan yang selain keduanya dan sanatnya sah. Nah, sanatnya sah. Wali ibni Abi Hatim an Hudzaifah diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Abi Hatim Ibnu Abi Hatim namanya Muhammad Ibnu Husain uh, ah, Barakallahu fikum uh, la <clears throat> Ibnu Abi Hatim namanya Muhammad bin Abd, uh, Abu Muhammad Abdurrahman Abu Muhammad Abdurrahman namanya Abdurrahman bin Abi Hatim Abu Hatim itu kunyahnya namanya Abdurrahman Ar-Razi <clears throat> seorang imam besar dalam bidang al-jarh wa ta'dil al-jarh wa ta'dil yakni kritik dan rekomendasi terhadap para muhaddisin al-jarah itu kritik ta'dil itu rekomendasi ya, terhadap para muhaddisin <clears throat> dan seorang imam dalam bidang tafsir beliau punya buku tafsir dan punya buku dalam bidang al-jarh wa ta'dil juga terhadap rawi-rawi nah Hudzaifah ma'ruf yaitu Hudzaifah bin Yaman bahwasanya beliau melihat seorang lelaki yang di tangannya terdapat benang. Ya, khaitun itu benang maknanya. Minal humma yang dia pakai disebabkan karena al-humma. Al-humma mimnya pakai syadda itu artinya panas tubuh ten, apa e, suhu tubuh yang panas tinggi itu al humma tapi kalau al huma al huma mimnya tanpa tasdid itu artinya e, bisa bisa binatang yang berbisa yang disengat sengatan binatang berbisa itu al huma kalau pakai tasdid al-humma panas badan yang tinggi. Nah, nah orang ini tadi memakai benang ya di tangannya dikarenakan apa? Panas tubuh yang tinggi. Nah, kemudian beliau memutus benang tersebut diputus. Wa kaulahu ta'ala kemudian beliau membaca firman Allah Coba perhatikan bagaimana uh, barakallahu fikum tafsir terhadap ayat. Ini termasuk jenis tafsir terhadap ayat Al-Qur'an secara amaliyah. Langsung praktek. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum billah dan tidaklah mereka itu beriman kebanyakan mereka dan tidaklah mayoritas mereka itu beriman kepada Allah kecuali di waktu yang sama mereka juga menyekutukan Allah. Jadi hati-hati musyrikun itu adalah orang-orang yang di satu sisi beriman kepada Allah tetapi di sisi yang lain dia juga menjadikan tandingan tandingan sekutu sekutu syarik bagi Allah Subhanahu wa taala, niddan bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah dan tidaklah mayoritas mereka itu beriman kepada Allah kecuali illa hum musyrikun. Di waktu yang sama mereka menjadikan bagi Allah syarik, syuraka, sekutu-sekutu, sarikat-sarikat. Nah, doanya sebagian saham dari doa dan ibadahnya diberikan kepada Allah, saham yang lainnya diberikan kepada selain Allah. Ayat ini dibaca oleh beliau ketika mengingkari seorang pria yang me mengikatkan sebuah benang atau seutas benang di tangannya dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit panas yang menimpanya dalam rangka untuk apa menyembuhkan penyakit panas yang menimpa dia, yang dia derita.